Surah Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh من شر ما خلق dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan ومن شر غاسق إذا وقب dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali sihirnya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.